Rindu kami padamu ya Rasul Rindu tiada terperih Why? Berabad jarak darimu ya Rasul Serasa di kau di sini Setiap adan disebut namanya Setiap sholat disebut dalam tasyahud di sholat kita Pada umurnya tidak panjang Tapi umurnya namanya panjang Itulah panjang umur Bukan umur fisik jasadnya hidupnya bermanfaat maka Nabi khairun nas ya Rasulullah ayun khairun nas siapa manusia yang terbaik khairun nas anfa'uhum nas manusia terbaik adalah yang tidak asas manfaat tapi memberikan kemanfaatan ada paku satu di tengah jalan diambil dimasukkan ke tempat yang proporsional